mulia yaitu tolabul ilm yang kita berharap apa yang kita lakukan pada kesempatan ini diberi barakah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi timbangan kebaikan kita nanti di yaumul qiyamah dan juga menambah ilmu kita ilmu tentang syar'i, ilmu agama yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa Rabbi zidni ilma wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku al-ilm tentunya dengan bagaimana bertambahnya ilmu dengan menuntut ilmu dengan talabul ilmu yang itu juga merupakan dakwah salaf kebiasaan mereka para salaf saleh menuntut ilmu minal lahdi ilal minal mahdi minal lahdi ilal mahdi tempat tinta sampai sampai liang kubur ini para para ulama salaf maka kita yang menisbatkan diri kita sebagai sunni salafi tentunya juga mengambil tidak mengambil ya petunjuk mereka ya, para ulama salaf meniti jejak mereka salafus soleh semampu kita mastata'ta ilaihi dzalika sabila sekuat kita agar kita termasuk menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ihsan dengan dengan baik mengikut Nabi yang baik kita insya Allah taala pada kesempatan yang baik ini ingin membaca kitab dalam hal akidah terutama dalam hal akidah asma wa sifat yang dikarang oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Nama beliau secara singkat tentang beliau ialah Muwaffaq Muwaffaquddin. Ini juga termasuk mis apa namanya lakab beliau Muwaffaq. Muwafaquddin Abu Muhammad Abdullah. Beliau Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudama ibnu Miqdar ibnu Nasr ibnu Abdullah maqdisi Thumma Dimashqi As-Salihi Itu dari Dari Maqdis ya. Kemudian Dimashq Kemudian Salihi Kemudian juga tentang kelahiran beliau, beliau lahir di tahun 541 Hijriah. Sebuah tempat di Korea Jamail, desa Jamail, Jabal Nablus. Ini beliau. Nah, Ibnu Qudamah. Kemudian di antara syekh-syekh beliau yang paling terkenal sangat banyak sih. Yang paling terkenal ialah Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ini Al-Maqdisi juga. Syekh Abdul Ghani ini yang mengarang apa? Umdatul Ahkam. Ya, Umdatul Ahkam Kemudian di antara murid-murid beliau sangat banyak yang paling terkenal Al-Mundiri. Juga Abu Syamah Al-Maqdisi. Di antara ucapan ulama ya sebagai takdir ya, sebagai apa namanya pujian kepada beliau berkata Abu Amr Ibnu Salah ma ra'aitu mithla syekh al-muwaffaq aku tidak melihat seorang seperti syekh ini al-muwaffaq jadi laqab beliau al-muwaffaq muwaffaquddin berkata Ibnu Taimiyah Ahmad Ibnu Abdul Alim Syekhul Islam Mata dakhala Syam ba'dal Auza'i afqah min Al-Muwaffaq. Tidak ada seorang pun yang masuk ke negeri Syam setelah Imam Al-Auza'i Al-Auza'i Imam ma'ruf Imam ya. Abu Amr ya. Yang lebih faqih daripada Syekh Al-Muwaffaq kata beliau. Mata dakhala Syam, aku tidak mengetahui seorang masuk negeri Syam setelah Al-Auza'i yang lebih fakir daripada Syekh Al-Muwaffaq. Wakala Al-Mundiri, jadi Al-Mundiri siapa? Tilmid beliau, murid beliau. Al-Faqih Al-Imam, ya, pujian beliau pada gurunya. Al-Faqih ya, Al-Imam. Hadatha atau oh, hadatha di Dimashq. Beliau memberikan hadis di Dimashq. Dimashq sekarang Suriah. Afta wa takrasa, memberi fatwa di sana, mengajar di sana, وصنف في الفقه وغيره musannafatun muhtasarah wa mutawwalah. Beliau menulis dalam bidang fiqh juga yang selainnya. Dan kita ketahui nanti di antara kita kitab beliau bidang fiqh juga akidah ini juga dalam bidang hadis. Maka beliau bidang mengetahui, mengilmui, ya, membidangi hampir semua bidang ilmu beliau menguasainya. Wa ghairihi dan selain fiqh musannafat ya, tulisan-tulisan kitab-kitab muhtasar wa mutawwala baik yang ringkas ataupun yang yang panjang. Wa qala Zahabi ahadul a'immatul a'lam sahibu tasanif salah seorang imam ya, yang terkemuka imam dunia pemilik kitab-kitab tulisan-tulisan Kata Ibnu Katsir, Syekhul Islam, Imamun Alim, Bari'un Syekhul Islam Gelari seorang imam imamnya para ulama lam yakun fi asrihi wala qabla dahrihi bi muddah afqah min tidak ada pada zaman beliau dan juga sebelumnya selang berapa berapa tahun yang lebih fakir daripada beliau kitab-kitab beliau dalam hal fikih misalnya yang paling terkenal ialah Al-Mughni Al-Mughni ini kitab beliau yang itu merupakan kitab rujukannya mazhab apa? Hambali. Mazhab fikih, mazhab dalam fikih mazhab Hambali. Sebagaimana Imam Nawawi memiliki kitab apa dalam fikih? Al-Majmu'. Rujukannya para Syafi'iyah. Ya. Sebagaimana pula Imam siapa? Ibnu Abdul Bar beliau memiliki kitab ya, rujukannya Malikiyah. Kita apa namanya? Ibnu Qudamah, eh, Ibnu Abdul Bar. eh, tamhid dan juga istidkar itu kita perujukan dalam hal fikih oleh mazhab al-malikiyah dan juga yang, lainnya mazhab Hanafi juga punya fil aqidah dalam bidang aqidah mulai kitab kitab ini Lum'atul I'tiqad dan juga kitab yang lain Al-Qadr dan juga zammu ta'wil dalam usul fikih yang memiliki kitab Raudatul Nadir Raudatul Nadir kitab yang ya, tinggi dalam hal usul fikih dalam hadis juga memiliki kitab Mukhtasar Inal Hadis Nil Khalal dan yang lainnya dari kitab-kitab ya, baik yang tercetak ataupun yang masih berupa maktut masih berupa tulisan tangan belum tercetak mudah-mudahan ya, beliau terima amalannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa istifadah dari kitab-kitab beliau ini termasuk kitab ini yang akan kita baca. Kita membawa <clears throat> syarah dari kitab beliau yang syarah oleh Syekh ibnu Utsaimin. Syekh ibnu Utsaimin tentunya sudah kita ketahui semuanya tentang siapa beliau dan juga keilmuan beliau. Ya, beliau banyak memiliki syarah-syarah dalam hal akidah ataupun dalam hal fikih dan juga hadis ya. dan juga tafsir ya. beliau banyak sekali memiliki bidang-bidang ilmu memiliki syarah Akan apa faraid juga beliau memiliki kitab faraid kemudian beliau ini Syekh siapa tadi Abdullah ya, Al-Maqdisi itu dalam kitab beliau ini ada sedikit kritikan dari para ulama ya yang dikatakan beliau ya <clears throat> apa sejalan dengan madhab al-mufawwidah dalam hal eh, yaitu mengembalikan ya, makna sifat atau sifat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menetapkan asal makna. Ini diambil dari kalimat beliau dalam kitab ini, dalam kitab Lumatul I'tiqad, mungkin nanti kita akan sampai yang di situ ada kritikan dari sebagian para ulama dan ada yang membelanya dan mengatakan mungkin maksud beliau demikian, ihtimalnya demikian, dibawa ke ihtimal yang baik. Namun sebagian yang lain ya, menetapkan meneliti kitab-kitab beliau dan memang beliau apa kalimat beliau ya, dalam kitab ini ya, itu sejalan dengan kalimatnya orang-orang al mufawwidh maka perlu di ditanbih supaya para tolakul ilm menghindari kekeliruan ini. Di antaranya ya kalimat beliau dalam hal bab at-taslimul qubul sedikit kita baca wali ayat wa ahadits sifat kata beliau wa ma ashkala min dzalika wajib itsbatuhu lafdhan wa tarku ta'arud li ma'na artinya dan yang iskal yang rumit dari yang demikian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya dikatakan wajib beriman dan menerimanya dengan qabul dengan taslim dan tidak boleh berdalam-dalam dalam hal tersebut dengan mentakwil atau menafikan atau mentasybih menyerupakan dengan makhluk yaitu sifat-sifat Allah beliau mengatakan wajib itsbatuhu lafdhan sifat-sifat tadi yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah sifat Allah wajib ditetapkan secara lafaz wa tarku ta'arud bi ma'na dan menghindari perdalam-dalam dalam hal maknanya. Nah, kalimat ini ya, yang ditanbih oleh sebagian para ulama Sebagaimana kita ketahui, ya, sebagaimana disebutkan kisahnya Ibnu uh, Imam Malik, bahwasanya beliau pernah ditanya ketika ditanya tentang kalimat atau firman Allah Taala Ar-Rahman al arsyistawa nah jawab beliau apa? Al istiwa maklum. Bagaimana itu istiwa? Ar-Rahman al arsyistawa Makna istiwa. Kata beliau al istiwa maklum. Istiwa itu maknanya maklum. Nanti menetapkan maknanya. Istiwa ya istiwa. Disebutkan makna istiwa. Kalau dia bergandeng dengan ilah, maknanya berbeda. Kalau persendirian istawa, ar-Rahman ar istawa, maknanya demikian. Ala wartafa. Di atas dan tinggi. Kalau bergandeng dengan ilah, maknanya qasoda, menuju. Kata beliau istiwa maklum, maknanya maklum, telah diketahui. Jadi bukan kemudian mengembalikan maknanya atau tidak boleh berdalam-dalam dalam hal makna. Kemudian jawab beliau berikutnya al-kaif majhul dan membagaimanakan kaifiyah itu majhul. Majhul tidak diketahui dan tidak boleh kita membagaimanakan. Oh istiwa Allah demikian, turunnya Allah ke langit dunia demikian, atau bahkan menyerupakan makhluk sebagaimana turunnya raja dari kursinya ini tidak boleh ini kaif membagaimanakan majhul tidak diketahui nah mungkin para ulama membawa kalimat Ibnu Qudama ini memanakan mungkin dimaksud majhul, tidak boleh kita berdalam-dalam dalam hal kaifiyah, dalam hal membagaimanakan. Tapi lafaznya tadi tarkut ta'arud lima ma'na. Wal iman bi wajibun jawab Imam iman beriman kepadanya itu wajib. Beriman bahwasanya Ar-Rahman alal arsistawa soal anhu bid'ah. Dan pertanyaan tentang yang seperti ini itu bid'ah. Ini pun juga diriwayatkan dari Imam Rabi'ah guru beliau Imam Malik. Syekh Malik. Diriwayatkan juga dari Ummu Salamah marfu'an wa mauqufan. Baik, ini sedikit. Kemudian dia ditanbih oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim al Syekh. Beliau ialah gurunya Syekh Menubas, mufti dulu, mufti sebelum Syekh Menubas. al Syekh menanggapi ucapan Al-Muwaffaq ini, sahibul Lum'ah, penulis kitab al dan Itiqad, wajib al-iman bihi lafdhan kata beliau wa amal kalam sahibul lum'ah fa hadhihi al kalimah mimma lukhidha fi hadhihi al aqidah kalimat ini yang perlu kita perhatikan dalam kitab ini wa qad lukhid lukhidha fiha iddat kalimat akhadtu ala musannif aku telah perhatikan sebagian kata-kata yang ditulis oleh musannif itulah ya faala anna madhab ahli sunnah wal jamaah huwal iman bima thabata fil kitab was sunnah min asma'illah wa sifatihi lafdhan wa ma'na yang tidak asing lagi dari madhab ahli sunnah wal jamaah beriman dengan apa-apa yang telah ditetapkan dalam Alkitab dan Sunnah berupa nama-nama Allah dan sifat-sifatnya secara lafaz dan juga makna secara lafaz dan juga makna bukan kemudian tidak boleh berdalam-dalam dalam makna atau mengembalikan Allah mengalihkan kepada Allah maknanya ketika ditanya maknanya apa Allah alam itu artinya mengembalikan mufawwidah madhab mufawwidah tidak benar yang benar apa menetapkan makna lafaz juga makna maknanya apa demikian makna istiwa istiwa makna nuzul ya turun dari atas ke bawah namanya turun asal maknanya ada Waktiqat anna hadil asma' wa sifat al-haqiqah la al-majaz sampai ucapan beliau sehingga dengan sini amakun husifah wa kaifiyatuha adapun ya, kaifiyah bagaimana sifat tersebut fala ya'lamuha illallah subhanah maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa taala idil kalam fi sifah far'un al kalam fil mausuf sebab ya, berbicara tentang sifat-sifat itu bagian dari berbicara tentang mausuf yaitu zat yang disifati siapa? Allah berarti berbicara tentang sifat-sifat Allah itu sebagian far dari berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala zat Allah Subhanahu wa taala. Fa kama la ya'lam la sebagaimana kita tidak mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala illa wa huwa fakadzalika sifatuhu demikian pula kita tidak tidak mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah taala Bagaimana kaifiahnya? Wahwa makna qawli Malik wal kaifu majhul. Inilah makna dari ucapan Imam Malik wal kaifu majhul. kaifiyahnya tidak diketahui oleh kita. Adapun Allah Ta'ala mengetahuinya. Kemudian kata beliau wa amma ma dzakarahu fil lum'ah fa innahu yantabiqu ala madhhab al mufawwidh Adapun disebutkan di sini di kitab lum'ah itu mencocoki madhabnya al-mufawwidah bahwa huwa min syarril madahib wa akhbathiha dan itu merupakan sejelek-jelek madhab sejelek-jelek madhab wal musannif rahimahullah imamun fi sunnah adapun musannif ya, beliau imam seorang imam dalam sunnah bahwa ab'adun nas an madhabil mufawwidah wa ghairihim min al-mubtadi'ah Allah alam dan beliau sangat jauh dari madhab al-mufawwidah dan yang selainnya dari madhab-madhab mubtadi'ah wallahu a'lam ini selesai ya. sedikit tanbih dari apa yang disebutkan cuma ini aja ya kesalahannya cuma yang lainnya selaras dengan madhab al-sunnah wal jamaah kemudian pensyarah Ibnu Utsaimin sebelum beliau ya, masuk pada inti kitab beliau memberikan mukadimah di sini dalam ya, kita ya, Maktab al-Irsyad mukaddimah yang sangat penting sebelum seorang itu berbicara belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan kaidah-kaidah. Kaidah dengan kaidah-kaidah ini seorang kalau mempelajarinya dia akan paham nanti. Akan paham bagaimana dia memahami nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Qawaidun kata beliau hamatun fil asma wa sifat. Kaidah-kaidah yang sangat penting dalam nama-nama dan sifat-sifat وقبل الدخول في صميم الكتاب أحب أن أقدم قواعد هامة فيما يتعلق بأسماء الله صفاته Sebelum masuk pada inti kitab, aku ingin untuk memberikan mukaddimah berupa kaidah-kaidah yang sangat penting berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Ibnu Utsaimin beliau memiliki kitab yang ya, memiliki kitab yang sangat bagus dalam hal ini. Kitab tersendiri ya berupa apa? Namanya Qawaidul Mutlaq. Di sini kitab Qawaidul Mutlaq. Disebutkan di situ kaidah-kaidah dalam sifat nama dulu, kaidah dalam hal nama-nama Allah taala ada sembilan kaidah. Kemudian juga nama kaidah dalam sifat ada tujuh kaidah. Kemudian kaidah dalam asma wa sifat digabungkan ada sekian kaidah. Ada sekian kaidah. Oleh karena itu dulu kita kita belajar di damat sebagian para ya, mujarris yang mustafid beliau mendahulukan mempelajari kitab ini kawaidul mustalah sebelum belajar lumah karena apa seorang ketika mempelajari nama-nama dan sifat harus memiliki kaidah dulu harus kuat dulu pondasinya baru kemudian dia mempelajari ya intinya dan alhamdulillah ana telah belajar kedua kitab tersebut dan mudah-mudahan ya berfaedah yang bisa disampaikan kepada ikhwan semuanya. Kaidah al-qaidatul ula yang pertama fil wajib nahwa nususil kitab was sunnah fi asma'illah sifati. Yang wajib bagi kita berkaitan dengan nas-nas kitab dan sunnah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kata beliau al-wajib fi nususil kitab was sunnah ibqa'i dalalatiha ala zahiriha min ghairi li anna Allah anzal al-Qur'an bilisani arabiyyin mubin والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان العربي فوجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله على ما هي عليه في ذلك اللسان وأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم وهو حرام لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تكونوا على الله ما لا تعلمون Yang wajib dalam hal kita bersunnah, nas-nas kita bersunnah ialah memperlakukan dalilnya, pendalilannya sesuai dengan zahirnya. Sesuai dengan zahirnya. Zahir itu apa? Ada tak ta'lif di sini. Zahir itu ialah ma dalla binafsihi ala makna rajih ma'ahtimal makna ghairihi. Yang menunjukkan ya, secara apa? nafsihi lafaz itu sendiri menunjukkan makna yang roji, makna yang roji, yang kuat. Bersamaan dia memiliki makna yang lain yang tidak roji. Itu makna zahir, makna yang dia memiliki makna yang kuat, yang roji. Ya. Dan bagaimana kita bisa mengetahui makna ini yang roji dan ini yang tidak roji? Karena dia memiliki ihtimal dua makna atau lebih. Bagaimana kita tahu makna ini yang roji? Alamat rojihan, tanda rajih itu ialah an yakuna huwal mutabadar minha ila zihin yaitu hendaknya itulah yang pertama kali terlintas dalam zihin dalam ingatan dalam benak kita dalam apa dalam akal kita itu yang pertama kali terlintas oh maknanya demikian yang pertama kali terlintas sebagai nama Ta'ala menghabarkan Allah Ta'ala memiliki yad, memiliki tangan yang pertama kali terlintas dalam hal kita, anak kita apa? Ya tangan. Bukan kemudian maknanya kekuatan, kekuasaan. Meskipun dari segi lugah Arabiyah, makna ya juga dimakna apa? Kekuasaan, kekuatan. Wajah, ya, seperti dalam ayat mungkin Allah Taala punya wajah, wajahullah. Kita yang yang terlintas dalam hal dalam benak kita pertama kali ya wajah. Demikian seterusnya. Itu makna rujhan yang dohir yang rojih wa huwa yakhtalif bihasab siyaq wa tartib wa tartibul kalam dan itu berbeda makna yang rojih ini itu berbeda sesuai dengan siap dan susunan kalimat tanpa tanpa me, merubahnya atau mentahrif memalingkannya dari makna yang benar lian Allah azza wajalla karena Allah subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran dengan lisan Arabi, bahasa Arab yang mubin, yang jelas. Demikian pula Nabi Muhammad SAW berbicara dengan lisan Arabi. Maka wajib untuk ya, memperlakukan kalamullah dan juga kalam Rasul sebagaimana ya, pemahaman atau ya, selaras dengan lisan Arabi, dengan bahasa Arab. Ya. Karena ya, memalingkannya, mengubahnya dari zahirnya itu merupakan ya, ucapan tentang Allah tanpa ilmu dan itu tidak boleh ya, berucap tentang Allah Ta'ala tentang agama ini tanpa ada ilmu tidak boleh itu haram kul innama harrama rabbil fawahis di sini Allah Ta'ala mengharamkan perbuatan fahisyah yang zahir maupun yang batin yang lahir maupun yang tersembunyi juga perbuatan dosa wal baghi juga berbuat syirik kepada Allah Ta'ala ya, dan juga Allah Taala mengharamkan untuk berbicara berbicara tentang Allah tanpa ilmu wa antakulu Allah ma la ta'lamun. Mithalu dzalik kata beliau. Contohnya dan lebih jelas seperti firman Allah Subhanahu wa taala bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa Bahkan kedua tangannya hu kembali ke Allah, kedua tangannya itu terbentang. Kedua tangan Allah terbentang. Yunfiqu kaifa yasha. Allah Ta'ala berinfak, memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Fa inna zahirul ayah anna lillahi yadain. Zahir ayat ini Allah Ta'ala memiliki dua tangan, hakikatain, ya, hakikat, bukan majas. Ya. Allah Ta'ala memiliki dua tangan. Fa yajibu isbat dzalik. Maka wajib kita menetapkannya. Fa idza qala al-qa'il murad bihim al-quwwah, jika ada yang mengatakan diinginkan ialah kuah, kekuatan, Kulna lahu hadha sorfunil kalam an zahirihi fala Ini memalingkan kalimat dari zahirnya. Jadi zahirnya. Jadi yang zahir namanya apa? Zahir yang memiliki apa? Makna dua, kemudian rojih dan yang merju. Ya. Dan alamat rojih apa? Yang pertama kali terlintas dalam benak kita. Ini memalingkan kalam dari zahirnya, maka tidak boleh ya. al-qalbihi berpendapat seperti ini li'annahu qaul 'ala Allah bila ilm. Karena ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu, tanpa ilmu. Ini dalam kitab eh, kaidah yang pertama ini dalam kitab kaidah Muslah dimasukkan dalam kaidah asma wa sifat yang kedua. Sebelumnya ada lagi kaidah yang lebih penting sebetulnya. Tapi kita akhirkan mungkin kalau mau membaca kitab kaidah Muslah baru kita baca. Ini sekedar apa? Ingin mengetahui aja ringkas pengenalan, pengenalan kaidah-kaidah. Al-qaidah ya yang kedua fi asma'illah, tabilu tentang nama-nama Allah. Wa tahta hadhil qaidah furu', di bawah kaidah ini, kaidah asma Allah ada furu' cabang-cabang. Al-far'ul awal cabang yang pertama, asma Allah kulluha husna. Nama Allah semuanya apa? Husna. Apa makna husna? Ai balighatun fil husna, ghayatuh. Ai pada puncak al-husna, puncak kebagusan. Ghayatuhu pada puncaknya. Li'annaha mutadhamminatun li sifatin kamilah la sawfiha fiha biwajhin min al-wujuh. Dikarenakan ya, nama Allah taala itu mengandung sifat-sifat nama, mengandung sifat-sifat yang sempurna kamilah. lanak sofiha tidak ada kekurangannya sedikit pun tidak memiliki cacat dari segala sisi diwajin minal wujud dari segala sisi kalau dalam kuaidul musa ditambahkan la naqsa fiha biwajin wujuh lahtimalan wala takdiron tidak ada cacatnya kekurangan dari segala sisi baik ihtimal maupun takdir ya ini perlu kita garis bawahi ke garis atas ya Nah, maksudnya tidak ada ihtimal kemungkinan fil lafat lafatnya sebelumnya kita tambahkan bahwasanya lafat ya, lafat itu dalam bahasa Arab ada empat ya. atau la lafat di sini maksudnya seperti contohnya aja seperti al makar dan al kay istimal lafat al makar wa kay karena kalimat ini bisa apa? Bimakna naqs. Dia lafaz yang menunjukkan kepada naqs fil hal wa al kamal fil hal. Dia menunjukkan cacat dari satu sisi dan dia kamal dari sisi yang lain, sempurna dari sisi yang lain. Loh, kok bisa seperti itu? Bisa seperti itu. Ya. Karena al makar. Makar itu apa? rencana jahat. Ya. Gait itu apa? Gait itu membuat ibu daya Karena masih seperti ini apa? Kalau persendirian seperti ini, ini jelek. Membuat ibu daya makar rencana jahat. Tapi Allah Ta'ala ya, disifati dengan demikian. Dalam kaitannya apa? Dalam hal ketika Allah Ta'ala membalas. Ketika Allah Ta'ala membalas orang yang buat berbuat makar, maka Allah Ta'ala mensifatkan dirinya apa? Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembuat makar. Allah Ta'ala sifatnya apa? Pembuat makar. Tapi di sini apa? Bukan bersendirian, tapi Allah Ta'ala membalas perbuatan makar mereka. Juga demikian pula apa al-kaid, al-mukhadi, al-mustahzi, orang yang mencemooh ya. ya. Seperti dalam surat Al-Baqarah Allah yastahzi'u bihim ketika mereka orang-orang munafik memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala juga orang beriman, Allah yastahzi'u bihim. Allah yang memperolok mereka. Ini maksudnya apa? Lahtimalan fil lafaz. Maka kalimat al-makr, istihza, al-kaid ya, seperti ini tidak boleh kita apa? menamakan Allah dengan al-makir tidak boleh. Al-mustahzi orang berzina tidak boleh. al tidak boleh. Kenapa demikian? Pada lawatan Ta'ala sifati khairul makirin, sebaik-baik pembuat makar. Kenapa kita tidak boleh menamai Allah al-makir? Kenapa? Karena kalimat al-makar tadi memiliki ihtimal jelek. Ya. Di satu sisi jelek dia. Tapi di sisi lain ketika Allah Ta'ala membalas makar mereka, berarti Allah Ta'ala maha mampu untuk membalas orang-orang yang berbuat makar. Allah Ta'ala maha mampu untuk membalas kejahatan orang-orang yang berbuat jahat. Demikian. Maka tidak boleh kita. Karena lastimalan Semua nama Allah Ta'ala itu semua memiliki sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan sama sekali. Maka kalau ada kalimat seperti ini, yang satu sisi baik, sisi jelek, maka tidak boleh kita menamakan Allah dengan al-makir, al-mustahzik. Kemudian yang kedua apa? Laqti wala takdiran. Tidak pula secara takdir. Maksudnya fizihin. Dalam pikiran kita. Dalam pikiran kita yang kita mikirkan. Mikirkan sesuatu dalam pikiran kita. Ketika kita, ketika kita mendengar Misalnya, contohkan di sini. Al-mutakallim, orang yang berbicara. Atau al-murid, orang yang menginginkan. Atau al-fa'il, orang yang berbuat. Boleh kita menamakan Allah Ta'ala al-fa'il, al-mutakallim, orang yang berbicara. Al-murid, orang yang menginginkan. Boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena dalam benak kita, orang berbicara boleh jadi apa? Bicara baik, bicara jelek. Ada ikhtimal jeleknya. Orang yang menginginkan boleh jadi keinginannya baik, ada keinginan jelek. Al fa'il pelaku bisa pelaku kebaikan, pelaku kejahatan. Maka tidak boleh demikian kita mau menamakan Allah dengan kalimat seperti ini. Karena apa? Boleh jadi takdir dalam ingatan kita, adalah benak kita mentakdirkan sesuatu yang jelek. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, dibersihkan dari yang semua ini, lafat-lafat yang seperti ini. Ini kesimpulan ya, dari kaidah yang pertama ya balighatan fil husna. Asma Allah husna artinya nama-nama Allah taala itu husna, balighatan fil husna. Pada puncak kebagusannya, ghayatuhu. Tidak apa? Tidak mengandung cacat dan tidak mengandung kekurangan dari segala wujud, dari segala sisi. Baik ihtimal lafaz tadi seperti al-makir, al-makid, al-mustahzi, tidak pula dari sisi takdir takdir dihin ya. seperti apa al murid al mutakallim orang yang berbicara al fa'il orang yang berbuat kita lanjutkan kalau Allah taala walillahil asmaul husna beliau berdalil dengan ayat al-a'raf 180 dan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang husna al asma al husna asma di sini ya, disifati dengan al husna Al-husna tadi sudah disebutkan maknanya. Kemudian beliau memberikan contoh di sini misal misal dzalik. Ar-Rahman huwa ismun asma'illah dalun ala sifatin sifatin 'azimah hiya ar-rahmah al-wasi'ah. Ar-Rahman itu nama Jadi nama-nama Allah. Nama-nama Allah sangat banyak. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Ya. Ar-Rahman nama min asma'illah menunjukkan sifat yang sangat mulia yaitu apa? Ar-Rahmah. Nama ini memiliki sifat apa? Ar-Rahmah, Al-Wasi'ah, rahmat yang luas. Berarti rahmat Allah taala sangat luas. Wa man wa min thamma na'rif annahu laysa min asma'illah ad-dahr. Ini faedah. Dari situ kita mengetahui bahwasanya tidak ada nama Allah taala ad-dahr Ad-dahr bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Li'annahu la yatadamman ma'nan yablugh ghayatul husn. Karena ad-dahr ini masa itu tidak mengandung makna yang bagus. Ghayatul husn tidak makna tidak mengandung makna yang bagus secara seluruhnya, tidak mengandung makna yang bagus. Oleh karena itulah fa'amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam adapun uh, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasubbu dahra fa Allah huwad dahr. Janganlah kalian mencela ad-dahr, mencela waktu. Dikarenakan Allah taala huwa dahr, dialah ad-dahr. Jangan kalian apa? Mencela ad-dahr karena Allah taala dialah ad-dahr. Nah, di sini dikatakan huwa dahr. Ya. Apakah dia ad-dahr nama Allah? Saya mengatakan bukan. Bukan nama Allah taala ad-dahr. Tapi di sini hadisnya apa? Fa inna Allah huwa dahar, Jangan kalian mencela ad dahar, mencela waktu, mencela masa. Karena Allah lah dialah ad dahar. Makna kata beliau menjawab, Malikud dahar, pemilik pemilik dahar. Mutasarrif orang yang membalik-balikkan, membolak-balikkan masa, waktu. Al-mutasarrif fi bidalil qauluhu fi riwayat tsaniyah anillahi ta'ala biyadihil amr uqallibu laila wan nahar. Kenapa kita manakan Allah taala bukan dahar tapi dia pemilik Orang yang boleh membolehkan zat bukan orang. Zat yang boleh membolehkan jahar al-masa ya. Karena riwayat yang berikutnya lanjutan hadisnya biyadihil amr uqallibul laila wan nahar di tanganku segala perkara akulah yang membolak-balikan al-lail wan nahar malam dan siang waktu malam dan siang ya, jadi kenapa dahar bukan nama Allah Subhanahu wa taala karena apa ini kalimat ini, lafat ini tidak husna. Seluruhnya tidak bisa apa? Tidak berupa kebaikan seluruhnya. Tidak pada puncak kebagusannya. Ad-dahar. Adapun hadis, buat dahar fa innallah wa dahar eh maksudnya apa uqallibul laila wan nahar dia lah membolak balikan ad-dahar kita ingin mengetahui hukum mencela dahar di sini ada tambahan faedah bagaimana seorang mencela hukum mencela ad-dahar Berhubung di sini dikatakan la tasubud dahar, janganlah kalian mencela masa. Apakah secara umum kita tidak boleh mengatakan ya, tahun ini tahun paceklik ya. Berarti kan kita menisbatkan apa? kejelekan bagi masa atau hari ini sangat panas. Panas sekali hari ini. Ya. Apakah demikian? Ya. Jawabannya tafsil. Sebutkan di sini hukum sabud dahar yang pertama tidak taqada anak dahra anak asma Allah, anak dahra min asma'illah, tsumma masa dahr ala anak min asma'illah fa huwa fahadha kufrun. Jika dia meyakini bahwasanya dahr ini nama Allah min asma'illah, padahal bukan yang benar. Yang benar bukan. Kemudian dia mencela ad ala anak min asma'illah dengan keyakinan dia itu asma Allah, maka ini kufur. Yang kedua, tidak takutnya anak ad lain laysa min asma'illah, jika dia meyakini bahwa ad-dahr bukan nama Allah, wa anna ad-dahra fa'il Allah, tapi dia meyakini dahar ini, waktu masa ini, dia itu berbuat bersama Allah, fahada syirkun akbar. Nah, ini syirik besar. Karena dia meyakini ada yang lain selain Allah yang yang berbuat, ya, yang mengatur malam dan siang. Dimana dia Li'annahu ja'ala ad-dahra fa'ilan Allah, Karena dia menjadikan ad-dahr ini, masa ini, waktu ini sebagai oh, fa'il, orang yang berbuat, sesuatu yang berbuat bersama Allah Subhanahu wa taala. itu syirik, menduakan Allah taala dengan yang lain. Yang ketiga wa idza kana min bab tasahhud wa tadajjur lil qadar fa haram. Kalau dia ya itu mencela masa ya, karena lantaran dia itu berkeluh kesah ya, berkeluh kesah tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala maka ini haram, maka ini haram, tidak boleh. Ini bentuk dia apa? Tidak rodia, ya, tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa idza kana ala jihadil ikhbar al mahad fahadat jaiz. Kalau itu dalam sisi ya, menghabarkan, dia itu menghabarkan bahwasanya ya, tahun kemarin tahun paceklik ya, hari ini cuaca sangat panas ya, atau yang lainnya itu dalam sisi apa dia menghabarkan cuma menghabarkan saja fahada jais ini boleh jadi tiga yang pertama tidak boleh kufur kemudian syirik kemudian haram yang berikutnya yang keempat itu boleh dari sisi apa tadi yang keempat yang boleh menghabarkan saja menghabarkan Karena gambarkan bagaimana kejadian yang tadi kemarin ya, kemarin hujan berat, hujan apa deras, banjir, bandang, ya, banyak orang meninggal. Dan di sisi kemudian ini menghabarkan saja, menghabarkan tidak mengapa. Tapi hati-hati jangan sampai apa diyakini atau dalam bab dia apa berkeluh kesah, tidak terima dengan takdir Allah, tidak ridho dengan ketetapan Allah ini tidak boleh, ini haram. Kita lanjutkan. Al-far'u cabang yang kedua. Jadi cabang yang pertama apa? Asma Allah kulluha husna. Tidak ada yang memiliki kitab ya. Insya Allah nanti bawa kitab atau dikopikan. Al-far'u tadi asma Allah kulluha husna. Nama-nama Allah semuanya husna. Husna maknanya di puncak kebagusan. Al-far'u tsani, cabang yang kedua, asma Allah ghairu mahsurah bi adadin muayyan. Nama Allah itu tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Nama Allah ghair mahsurah, tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Dikaulihi sallallahu alaihi wasallam fil yang masyhur. Dikarenakan sabda beliau dalam hadis yang masyhur. As'aluka Allahumma kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya, beliau berdoa, aku mohon ya, dengan namamu ya Allah. Allahumma mana ya Allah. Bikul ismin huwalak. Dengan segala nama. Nama yang itu milikmu wahai Allah. Samai tabi nafsan. Engkau menamainya dengan nama-nama itu. Jiwamu. Engkau menamai dirimu dengan nama-nama itu. Au anzal taufi kitabik. Atau nama-nama yang engkau turunkan dalam kitab sucimu. Au alam tahu ahadan min khalqik. Atau nama-nama yang engkau ajarkan kepada seorang dari hamba-hambamu yang terpilih para rasul awis tak tertabi fi ilmin indak atau aku minta kepadamu dengan segala nama yang engkau simpan engkau sembunyikan di mana fi ilmil ghaibi indan di ilmu ghaib di sisi hanya Allah yang mengetahuinya Allah Ta'ala menyimpan nampak-nampaknya tidak diberitahukan kepada seorang pun hanya Allah yang tahu dan Allah simpan di ilmu ghaib berarti di sini apa Wa mastakara Allah bi fi'il mil ghaib indah la yumkin hasruhu walal ihata bihi. Dan apa yang Allah simpan di ilmu ghaib di sisinya, maka tidak mungkin kita mengetahuinya atau menjumlahkannya, membilangkannya, ya, menentukannya tidak pun tidak mungkin. Karena hanya yang tahu walal ihata tidak mungkin kita menjangkaunya. Ini istidlal beliau dengan hadis ini. Berarti apa? Nama Allah Ta'ala tidak dibatasi oleh jumlah tertentu. Sangat banyak, hanya orang yang tahu. Kemudian bagaimana dengan hadis itu? 99 nama. Innalillah tis'atan tis'in isman man ahsaha dakhal jannah. Hadis yang masyhur juga riwayat uh, Bukhari Muslim. Al Bukhari. Muslim juga. Nah, mutafakun alaih. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki nama 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya, dia akan masuk surga. Bagaimana dengan hadis ini? Berarti 99 namanya Allah Ta'ala. Inna lillah, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha, siapa yang menghitungnya, dia akan masuk surga. Kita melihat bagaimana kaum muslimin semangat menghafal nama-nama Allah. Ya. Kemudian mengucapkannya ya, di masjid-masjid kadang membuat ya ritual yang tidak disyariatkan dengan nama Allah Taala. Ya. Karena mereka berlandaskan hadis ini, hadis sahih. Terus bagaimana menjama antara hadis ini dengan yang kita sebutkan tadi, ya, hadis yang tadi yang kita maukan, bahwasanya Allah Taala menyimpan nampak nampak di ilmu gaib itu hadis juga sahih. Hadisnya riwayat Ibnu Mas'ud. Dari tapi di luar sahih Bukhari Muslim. Dari riwayat di uh, riwayat siapa? Ahmad <clears throat> dan juga Hakim, Hibban. Disahihkan oleh Syekh Albani. Hmm, Ahmad dalam musnadnya. Artinya sahih. Menjamaknya ialah kata beliau Ibnu Utsaimin ya. Kata beliau, "Inna ma'na hadal hadis, makna hadis ini, makna hadis 99, inna min asma'illah tis'atun wa tis'in asman." Sesungguhnya di antara nama-nama Allah Ta'ala itu ada 99 nama yang siapa yang menghitungnya dia masuk surga. Jadi di antara nama Allah Ta'ala itu ada 99. Barang siapa yang menghitung 99 nama ini dia akan masuk surga. Walaysal murad kata beliau hasr asma'ihi ta'ala bihadal adad. Bukan hanya dimaksud kemudian membatasi nama-nama Allah Ta'ala dengan bilangan ini, jumlah ini 99, tidak. Wa hada buktinya ya, di antara dalilnya yang semisal dengan ini contohnya indi mi'ah dirham tuhan lissodaqah. Aku memiliki 100 dirham. Aku persiapkan untuk sedekah. Ada seorang mengatakan aku memiliki 100 dirham Ya, aku mau bersedekah dengan 100 dirham ini. Maka kata beliau, "Fala yunafi an yakuna indaka dirham ukhra." Ya. Maka tidak menafikan kemudian orang tersebut memiliki dirham yang lain. Ya enggak? Saya memiliki 100 dirham. Besok saya mensedekahkan ke fakir miskin atau ke panti yatim piatu misalnya. Maka tidak menafikan dia punya apa? Harta yang lain dia simpan di rumahnya atau di mana yang dia simpan untuk selainnya mungkin untuk bangun masjid yang lain untuk berhaji untuk menafkahi keluarga banyak ini contohnya ya, untuk memahamkan hadis tadi paham ya di makna hadis itu demikian menjama antara hadis 99 nama dengan hadis yang tadi kesimpulannya nama Allah Ta'ala tidak dibatasi oleh bilangan tertentu al farud Cabang yang ketiga, asma Allah la tusbat bil akal, wa innama tusbat bisyara. Nama Allah Ta'ala tidak ditetapkan dengan akal. Jadi bukan akal yang menetapkan nama-nama Allah. Akan tetapi yang menetapkan siapa? Yang menetapkan ialah syariat, syara. Karena akal manusia apa? Berbeda-beda tingkat nalurinya, tingkat akalnya berbeda-beda. Tidak bisa ditetapkan dengan akal. Sebagian ada yang mampu menjangkaunya, sebagian ada yang tidak bisa memahami. Maka yang menetapkan ialah syariat. Fahiyah tauqifiyah. Maka nama Allah Ta'ala ini ya, tauqifiyah. Tauqifiyah itu berhenti kepada dalil. Kalau ada dalilnya kita tetapkan. Kalau tidak, tidak. Makna tauqifiyah ya tawakaf isbatuha ala maja'a anisyarah. Ya tawakaf isbatuha. Berhenti menetapkannya. Tidak kita menetapkan berhenti menetapkannya alam aja syara kecuali jika datang dari syariat fala yuzad fiha wa tidak ditambah nama-nama Allah dan juga tidak dikurangi li'anal aqla la yumkinuhu idraku ma yastahiquhu ta'ala min asma karena akal manusia akal makhluk ini tidak mungkin dia itu menjangkau apa-apa yang ya berhak wajib bagi Allah taala berupa nama-nama fawajaba al-wuquf fi dzalika ala syar' maka wajib kita berhenti pada syariat wali anna tasmiyatahu bima lam yusammi bihi nafsuhu dikarenakan ya, kalau kita menamakan ya, nama-nama ya, dari nama-nama Allah padahal Allah Ta'ala tidak menamakannya padahal Allah Ta'ala tidak menamainya au ingkar atau kita mengingkari masa sama bihi nafsuhu nama-nama yang Allah Ta'ala telah menetapkannya ya, menamai apa yang tidak Allah Ta'ala namakan atau mengingkari apa yang Allah Ta'ala namakan ini apa kata beliau jinayah kejahatan fi haqqihi ta'ala. Pada hak Allah Subhanahu wa taala. Fawajaba sulukul adab bidzalik, maka wajib kita apa? Meniti ya, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara beradab kepada Allah taala apa? Ini tidak boleh kita menetapkan apa-apa yang di, tidak ditetapkan dan tidak boleh kita mengingkari apa-apa yang telah ditetapkan. Ini kesimpulan dari capaian yang ketiga nama Allah Ta'ala ditetapkan dengan syariat dengan hadis Al-Quran ya. Allah Hayyul Qayyum ya. Al-Azizul Hakim kita menetapkannya dia Maha Al-Aziz Maha Hakim adapun yang tidak tidak ditetapkan Al-Mutakallim tadi ya. Al-Murid orang yang menginginkan Al-Fa'il pelaku tidak Al-Mustahzi juga bukan kecuali dalam hal apa tadi mensifatkan menghabarkan Allah Taala itu membalas ya, cemoohan orang-orang yang mencemooh. Allah Taala ya, khairul makirin sebaik-baik pembuat makar bagi orang oh, membalas orang-orang yang membuat makar kepada Allah Taala atau kepada kaum mukminin. Ini juga diantara bentuk adab seorang bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Al-far'ur rabi cabang yang keempat, kulus min min asma'illah fa innahu yadullu ala dzatillah wa ala sifah ala tadammanaha wa'al asar al-mutarattab alaih in kana muta'addiyan. Setiap nama dari nama-nama Allah Ta'ala itu mengandung Pertama mengandung zat Allah Ta'ala Menunjukkan zat Al-alim menunjukkan Allah Ta'ala Al-wahid menunjukkan Allah Ta'ala Al-hayy, al-qayyum semua menunjukkan satu zat yaitu Allah Ta'ala setiap nama dari semua nama Allah Taala menunjukkan zat Allah Taala yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ala sifah juga menunjukkan setiap nama menunjukkan sifat. Setiap nama memiliki sifat. Tidak seperti Mu'tazilah, dia menetapkan nama tapi apa? menafikan sifat. Ya, Allah Hayun bila bila hay, bila hay. Alimun bila ilm, samiun bila sama. Allah melihat tapi eh Allah Maha melihat tapi tidak punya penglihatan. Maha mendengar tapi tidak bisa mendengar ini kaitan uh, eh, akidah yang salah. Setiap nama itu mengandung sifat. Allati tadhammanaha ya, yang terkandung padanya wa al asar juga yang ketiga mengandung asar itu pengaruh al mutarattab alaihi pengaruhnya kepada hamba-hambanya. Ingkana muta'addian tapi ini jika namanya muta'addi. Kita akan tahu nanti ada yang lazim, ada yang muta'addi ismun lazim ada ismun mutaaddi wala yatimul iman bil ism illa bi itsbati dzalika kulli tidak mungkin sempurna keimanan seorang dengan nama-nama Allah kecuali dengan menetapkan semuanya ini ya, setiap nama itu mengandung apa menetapkan nama Allah Taala yang satu ya. kemudian mengandung sifat setiap nama mengandung sifat kemudian mengandung apa asar pengaruh kepada hambanya jika nama tersebut mutaaddi Misal zalika fi ghairil muta'addi, ay fil lazim. Contohnya dari nama Allah Ta'ala yang lazim, yang bukan muta'addi. Al-Azim. Al-Azim nama Allah Ta'ala. Fala yatimul iman bihi hatta tu'min tu'min bi isbatihi isman asma'illah. Tidak beriman, tidak sempurna keimanan seorang hamba sehingga dia beriman sehingga dia menetapkan Isbatihi menetapkan nama ini. Al-Azim itu nama Allah. Dia harus menetapkannya. Tidak sempurna iman seorang sebelum dia menetapkan ini. Kemudian dalan ala zatihi yaitu menunjukkan zat Allah taala. Jadi ini diantara juga kaidah dalam sini disebutkan nama Allah itu a'lam wa awsaf. Nama Allah taala itu apa? A'lam banyak ya. Dan juga apa? memiliki sifat-sifat dan juga menunjukkan satu. Menunjukkan satu yaitu Allah taala. Di sini dikatakan tidak beriman sempurna iman seorang sampai dia menetapkan nama ini Al-Azim bagi Allah Taala. Menetapkan bahasa itu nama-nama Allah Taala. Menunjukkan zat Allah Taala yang satu wa alatal atau manahu min sifat dan juga dia meyakini nama Al-Azim ini mengandung sifat yaitu apa wahia al-azamah sifat apa keagungan sifatnya keagungan karena Allah Taala memiliki nama Al-Azim berarti Allah Ta'ala memiliki sifat al azumah yang maha agung keagungan wa mithalu dhalika fil mutaaddi sekarang contoh dari nama yang mutaaddi dari yang mutaaddi apa artinya yang ada pengaruhnya kepada kepada yang lain ar-rahman contohnya fala yatimul iman bihi hatta tu'min bi itsbatihi isman tidak sempurna iman seorang sampai dia menetapkan menetapkan nama ini yaitu Ar-Rahman itu merupakan min asma'illah sebagai nama-nama Allah dalam al zati menunjukkan zat Allah Ta'ala yang satu namanya banyak tapi zatnya satu wa alamat adammanahu min sifah juga dia meyakini Ar-Rahman memiliki sifat sifatnya apa? Ar-Rahmah memiliki sifat merahmati sifatnya rahmah Wa alamat rajab yang ketiga juga apa? Dia harus beriman bahwasanya nah, nama Ar-Rahman yang memiliki sifat rahmat ini juga memiliki asar pengaruh kepada yang lain. Pengaruhnya apa? Innahu yarham man yasha. Allah Ta'ala itu merahmati siapa yang dia kehendaki. Ya, siapa yang dia kehendaki. Jadi nggak semua. Kadang umum rahmatnya, kadang umum luas, ya. kadang sebagian sebagian makhluk yang dirahmati. Kalau demikian al-muhyi, al-muhyi, yuhyi, ya, muhyi apa? Menghidupkan, itu umum. Artinya Allah menghidupkan, menghidupkan semuanya makhluknya. Tidak terkecuali. Tapi kalau Ar-Rahman di sini merahmati ya, yang Allah kendaki, siapa yang Allah kendaki yang dirahmati, tidak semuanya. Jadi sebagian asar itu, sebagian pengaruh nama ini sebagian umum mencakup semua makhluk. Seperti apa tadi? Menghidupkan. Allah yang menghidupkan, hanya Allah yang menghidupkan. Semua makhluk, mematikan juga demikian. Memberi rezeki, itu pengaruhnya apa? Semua, semua makhluk Allah yang beri rezeki. Tapi kalau rahmah itu apa? Tidak semua, tidak tidak umum, tapi ya khusus yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki. Yarham man yasha. Kaidah yang kedua atau kaidah yang tsalitsah fi sifat. Sekarang kaidah dari dalam hal sifat. jadi dalam hal asma. Yang pertama asma wa sifat. Kedua nama saja. Ada empat cabang. Yang sekarang dalam hal sifat. Tahtaha furu di bawahnya ada cabang-cabang. Yang pertama al farul awal cabang yang pertama Sifatullah kulluha ulia sifatun kamalun wa madhun laisa fiha naqsun biwajhin min wujuh. Sifat Allah taala semuanya ulia. Ya, tinggi. Sifat kamal, sempurna, madh, pujian. Tidak ada padanya kekurangan dari segala sisi. Biwajhin min wujuh dari segala sisi. Kata beliau kal haya wal ilm wal qudrah wal sam wal basar wal hikmah wal rahmah wal ulu wa ghairi dzalika. Seperti sifat hayah, hidup. Ya, Al ilm, berilmu, kudrah, mampu, sama mendengar, melihat, hikmah, rahmah, al-ulu tinggi dan dan yang selainnya dan sebagainya. Walillahil asmaul husna kata beliau. Walillah al-matsalul a'la afwan. Walillahil matsalul a'la. Surat An-Nahl ayat 60. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala ada al-matsalul a'la. Baginya al-matsal al-a'la, ai eh, sifat yang tinggi. al masal al-wasf Al-wasful a'la, sifat yang sangat tinggi. Kata beliau wa ila wali anna rabb kamil, fawajaba kamal sifat karena Allah Taala itu kamil, sempurna. Allah Taala itu kamil, maka wajib pula Pak sifatnya juga sempurna. Karena Allah Taala Maha sempurna, maka sifatnya pula sempurna. Kemudian wa idza kanatil sifah, ini beliau mulai, mulai merinci sekarang, mulai merinci. Wa idza kanat sifah naqsan la kamala fiha fahiya mumtani'ah fi haqqihi. Kalau ada sifat ya, sebuah sifat ini dia itu apa? Ada cacatnya, ada kekurangannya. La kamala fiha atau dia sifat yang cacat. Murni dia cacat, tidak ada kesempurnaan sama sekali. Maka ini apa? Terlarang untuk kita apa? Eh, mensifatkan Allah dengannya seperti al-maut, wal jahl, kematian, kebodohan, al-ajiz, lemah, as-samam, ya, bisu, wal-ama, juga buta, ya. Wa nahwi dzalika li'annahu subhanahu aqiba al-wasifin aqaba al-wasifin lahu bin naqs wa nazzaha nafsahu amma yasifunahu bihi min naqais. Tidak boleh kita kemudian mensifatkan Allah dengan demikian. Al-maut, ya, al-jahl, sebagainya. Karena apa? Ini sifat yang cacat, ya. kurang, tidak sempurna sama sekali. Dan karena Allah Ta'ala telah menghukum orang-orang yang mensifati dirinya dengan apa kekurangan seperti ini. Dan Allah Ta'ala juga telah mensucikan dirinya dari orang-orang yang mensifatinya dengan kekurangan, naqais. Dan juga li'ana rab la yumkin an yakuna naqison di munafatin naqs rububiyah. Tidak mungkin seorang Arab itu, Tuhan, Allah itu memiliki sifat yang nakis, sifat yang kurang, yang cacat. Karena apa? Sifat yang demikian itu apa? Pertentangan dengan sifat rububiyah. Rububiyah Allah Ta'ala pertentangan. Kemudian berikutnya wa idza kanat sifah kamalan min wajhin wa naqsan wajhin. Ya, sekarang kalau ada sifat dia itu satu sisi dia kamal, sempurna. Sisi lain dia itu naqas, kurang. Lam takun sabitah billah. Tidak boleh, itu bukan ditetapkan, tidak ditetapkan kepada Allah taala wala mumtani alai tidak pula apa dilarang ala sabil itlaq dari sisi itlaq tidak dilarang secara mutlak tidak dilarang secara mutlak bal la budda min tafsil bahkan ditafsir dirinci fatutsbat lillah fil lati takunu kamalan maka sifat seperti ini sifat apa tadi satu sisi dia kamal sisi yang lain dia apa kurang cacat yang seperti ini ditetapkan untuk Allah Ta'ala filhal pada keadaan yang itu maknanya kamal jika dia apa keadaannya kamal bagi Allah sempurna watum tana, watum tana alaihi filhal alati takun nakson dan dilarang ketika apa keadaannya kemudian mengandung atau nah, dimaknai dengan kekurangan seperti al makar wal kait tadi disebutkan al makar wal kait wal khida makar rencana jahat ya, tipuan al khida dustaan menipu ya wa nahwiha dan selainnya fa hadhihi sifat takunu kamalan idza kanat fi muqabalah mithlaha seperti ini sifat-sifat seperti ini itu takunu kamalan dia akan mengandung kesempurnaan jika dalam rangka apa muqabalah membalas membalas ya orang yang ya, berbuat demikian tadullu anna tadul ala anna fa'ilaha laysa bi'ajiz kenapa dikatakan kamal Allah Ta'ala membuat makar. Kenapa dikatakan sempurna? Itu menunjukkan bahasanya pelakunya ini yaitu Allah Ta'ala itu tidak tidak lemah. Laisa bi'ajiz an muqabalah untuk membalasnya. Karena seorang yang diperlakukan jelek atau dizolimi orang lain ya, dibunuh, diperangi, kemudian dia tidak membalas, berarti apa? Kemungkinan dia lemah. Bukan karena dia mampu membalas, kemungkinan dia lemah sehingga tidak mampu membalas. Tapi Allah Ta'ala tidak. Allah Ta'ala membalasnya karena ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu maha kuat an muqabalati aduwihi untuk membalas musuhnya bimithli fi'lihi seperti perbuatan musuhnya wa takunu naqsan fi ghairi hadhil hal tapi dia akan menjadi nakas sifat seperti ini kalau kita tetapkan untuk Allah akan menjadi kurang tidak boleh cacat ketika di keadaan keadaan yang lain keadaan yang selain ini tidak boleh Fatu lillah fil halil ula tuna qala Allah ta'ala wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin mereka berbuat makar dan Allah berbuat makar dan Allah ya zat yang paling ya paling bagus ya, makarnya innahum yakiduna kaida wa akidu kaida mereka juga berbuat kait di budaya wa akidu kaida aku juga demikian kata Allah innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum sungguh orang munafik mereka apa menipu Allah wa huwa khadi'un dan Allah taala menipu mereka Ayat-ayat yang seperti ini itu demikian disifati Allah Ta'ala dengan demikian dalam hal apa? Muqabalah membalas perbuatan orang yang berbuat demikian. Ila ghiri dalik dan yang lainnya. faidakilah hal Yusuf Yusufullah bil makar matalan sekarang ada, yang mengatakan apakah Allah Ta'ala disifati dengan sifat makar? falatakul na'am. Jawabannya jangan bilang na'am, ya walatakul taqul Jawabannya juga jangan bilang tidak. Oh, jawabnya apa terus? Walakin kul akan tapi jawabannya ialah huwa makir biman yastahiqu dzalik. Dia Allah taala itu makir membuat makar bagi yang pantas untuk ya, di dimakari. Wallahu a'lam. Ini masih ada lagi sekitar faraknya ada empat. Tapi kita tadi ya, mau baca dua kitab insya Allah kita cukupkan Bismillahirrahmanirrahim Kitab yang ada di depan anak ini ialah kitab namanya Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi syarah Jawami'il Akhbar. tasni pengarangnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Beliau termasuk gurunya Syekh Muhammad Dulu ahli tafsir, punya tafsir namanya apa? Tafsirnya Tafsir Tafsir Karimur Rahman Di Tafsir Kalamil Mannan Tafsir Syekh Sa'di ma'ruf di samping ahlu tafsir juga beliau ahlu hadis. Beliau juga memiliki kemampuan untuk mencari hadis. Ya. Di antara kitab beliau dalam masalah hadis ya ini, ya, ada pada kita ini. Kita akan melihat bagaimana kemampuan beliau mencari hadis. Kita ini membaca Muqaddimah Al-Muallif Sebelum masuk ke hadis, ada sekitar 100 sekian hadis yang akan disebutkan dan disyarah oleh beliau. Kata beliau dalam mukadimah, Alhamdulillah al-mahmud alama lahu min asma'il husna wa sifatil kamilah al-azima al-ulya wa ala athariha asyamilah bil ula wal ukhra wa usalli usallim ala Muhammad ajma'il khalqi li kulli wasfin hamid wa khuluqin rasyid وقال سديد وعلى آله وأصحابه وأتباعه من جميع العبيد ya, beliau mulai dengan hamdalah Bismillah dulu kemudian hamdalah Segala puji bagi Allah Al-Mahmud ya, yang terpuji dari segala malah dari apa-apa yang Allah Ta'ala miliki berupa asma al-husna nama-nama yang indah puncak keindahannya wasifatil kamilah al-azimah al-ulya sifat-sifat yang sempurna yang agung, yang mulia, yang sangat tinggi. Wa ala athariha asyami, juga akar pengaruh yang mencakup dunia dan akhirat pula wal ukhra. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan Muhammad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'al khalq li kulli wasfin hamid. Yang telah memiliki wasaf sifat yang sempurna, sifat yang terpuji, ya, sifat terpuji dan akhlak yang mulia yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Qaulin sajid, ucapan yang lurus. Wa ala alihi wa sahbihi wa atba'in jami'il abid dan juga salawat, eh, salam dan salawat juga tercurah pada sahabatnya dan pengikutnya. Amma ba'du. Selesai dari mukadimah. Amma ba'du falaisa ba'da kalamillah asdaq wala anfa wala ajma' li khair dunya wal akhirah min kalam rasulih wa khalilihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kata beliau setelah kalamullah, setelah Al-Qur'an itu yang lebih jujur, lebih bermanfaat, lebih menjamak mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat ya dari kalam Rasul dan kalam eh Khalil yaitu kekasihnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idh huwa a'lamul khalaq. Kenapa? Sebabnya beliau ialah orang yang paling alim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling alim Wa a'zamuhum nushan, orang yang paling ya, banyak nasihatnya, irsyad dan petunjuknya, hidayah dan hidayahnya. Wa ablaghum bayanan wa ta'silan wa tafsilan dan paling apa? Paling sempurna, paling di puncaknya penjelasannya. Dengan taksilnya, penjelasannya, perinciannya, tafsila wa ahsanuhum ta'liman yang paling baik pengajarannya. qad utiya sallallahu alaihi wasallam jawamiul kalim. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah diberi jawami'ul kalim. Ini yushir mengisyaratkan hadis riwayat Bukhari Muslim Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an Ukti itu jawami al-kalim aku diberi jawami al-kalim di antara tanda-tanda beliau kekhususan beliau di antara nabi-nabi yang sebelumnya wa ukti itu syafa'ah Wujud ilal ardi wa tahuran ya, juga di antara apa ini hadis-hadis yang mengumpulkan keutamaan beliau kekhususan beliau di antara dibanding nabi-nabi yang lain Ukti itu jawami al-kalim. Aku diberi jawami al-kalim. Kalimat yang jami. Kalimat sedikit, ringkas, tapi mencakup makna yang sangat banyak. Syamil. Waktu siralahul kalam ikhtisaran. Waktu utia jamil kalim dan beliau telah diberi jamil kalim. Waktu siralahul kalam ikhtisaran. Beliau telah kalimat beliau itu kalam beliau itu diringkas. Ringkas. Bihaitu kana yatakallam bil kalam qalil lafduhu al kathirati ma'ani. Jadi sisi beliau ketika berbicara dengan kalimat yang sedikit, lafadznya, tapi maknanya sangat banyak. Ma'akamalil wuduh fil bayan alladhi huwa a'la rubbatil bayan persamaan sedikit lafadznya tapi banyak, banyak maknanya Persamaan yang itu apa? Kamal wuduh. Ya. penjelasannya apa sempurna al bayan ya. wa huwa a'la rubbatil bayan ya. penjelasan yang paling tinggi derajat yang paling tinggi. Waqad badali an adkura jumlatan salihatan min ahadithihi ajwami fil mawadhi' al-kulliyah wal jawami' fi jins aw naw aw babin min abwabil ilm. Dan telah nampak bagiku kata beliau Syekh Sa'di untuk menyebutkan sejumlah eh, hadis-hadis yang saleh yang bagus dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mawadhi' al-kulliyah dari bagian-bagian atau fan-fan atau tempat-tempat yang yang banyak jenisnya dan naunya jenis-jenis hadisnya mungkin akan disebutkan nanti dalam bab fikih juga ada hadis masalah kemudian akidah ada ya. kemudian faraid juga ada dan yang lainnya mencakup semua bidang ilmu bukan satu bab aja au babin abwabil ilm semua bab ilmu ma'atakallum ala maqasidihah Wa dulu alaihi. Persamaan akan disebutkan nanti pembicaraan tentang tujuan-tujuan hadis tersebut. Ya, intisarinya, penjelasannya ala wajhin yahsul bil idah al bayan. Dengan penjelasan yang akan dicapai dengannya ya. ya penjelasan yang yang bisa memahamkan ya. Ma'al ikhtisar bersamaan dengan ikhtisar ringkas. Idil maqam layak tadil basut sebab tempat ini tidak me, ya, mencukupi untuk di dipanjang lebarkan. Faakul musta'inan billah sa'iran minhu at-taisir wa tashin. Nah, aku katakan musta'inan billah minta tolong kepada Allah, minta kepadanya at-taisir wa tashin, ya. Apa kemudahan, ya. Al hadits al awal mizan amal batinah. Beliau memberi judul mizan amal batinah, timbangan amalan batin. An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa fa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu dunya yusibuha aw imra'atan yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun alaihi Beliau kandeng dengan hadis yang kedua. Al hadis tsani mizan al a'mal al-zahirah. Timbangan amal lahir An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu wa fi riwayah man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun muttafaqun alaihi Kata beliau hadan al-hadithan al-aziman yatulu fihi madin kullu usuluhu wa furu'uhu zahiruhu wa batinuhu Dua hadis ini, hadis pertama, dan hadis kedua, hadis Umar, dan hadis Aisyah masuk padanya agama seluruhnya Aku usul-usulnya, landasan-landasan juga furuk-furuknya, cabang-cabangnya. Zahirnya dan batinnya. Lahir batin semua agama masuk dalam dua hadis ini. Fa hadis Umar nizan amal batin. Hadis Umar tadi innamal amal biniat, timbangan amalan batin, timbangan niat-niat seorang. Innamal amal biniat, hanyalah amalan itu tergantung niatnya. Wa hadis Aisyah nizan amal zahirah. Hadis Aisyah ini timbangan amalan lahir. Siapa yang amalan lahirnya, zahirnya sesuai dengan ya, petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perintah beliau, maka terima. Siapa yang tidak, mana amilah amal laisa alaihi fahurat. Beramal tidak sesuai dengan perintah kami, maka tertolak. Ketimbangan amalan lahir. Fafihi ma'al ikhlas lil ma'bud wal mutabal rasul. Keduanya dalam hadis itu ada ikhlas lil ma'bud. Ikhlas kepada al-ma'bud, zat yang disembah. Dan juga yang kedua al-mutabal rasul, pengikutan kepada rasul alladzani huma syartun likulli qaul wa amal wa zahir wa batin. Keduanya ialah syarat bagi setiap ucapan, perbuatan, zahir ataupun batin. Syaratnya apa? Dua ini. Diterimanya ucapan kita, ucapan kebaikan, ucapan la ucapan yang lain dan juga perbuatan kita, sholat ya, perbuatan lahiriah kita, ibadah kita akan terima jika ada dua syarat ini. Dipenuhi dipenuhi dua syarat ini, al-ikhlas juga mutaba'ah. Faman akhlasa amalahu lillah muttabi'an fi dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hadzal ladzi amaluhu maqbul. Siapa yang mengikhlaskan amalan-amalan dia lillah kemudian juga muttabi'an mengikuti amalan tersebut mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hadzal ladzi maka inilah yang amalnya maqbul terima. Wa man faqadal amrayni aw ahadahuma aw ahadi aw faqadal amrayni aw ahadihima fa amaluhu mardud. Barang siapa yang terlewati tidak terpenuhi salah satu dari dua syarat ini, apalagi dua-duanya, maka merdud tertolak. Dahil fi qoulihi ta'ala wa qadimna ila ma min 'amal faj'alnahu haba'an manthura. Maka mereka eh, qadimna ila ma 'amal. Mereka datang kepada kami dengan membawa amal mereka. Ketika mereka di dunia, amalan telah mereka lakukan di dunia min 'amal faja'alnahu haba'an manthura. Maka kami jadikan amalan tersebut seperti debu berterbangan debu berterbangan, tertolak amalan tersebut. Tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditimbang. Wal jami'ul wasfaini dakhil fi qouli ta'ala wa man ahsan ini seorang yang beramal dan dia mengumpulkan dua syarat ini itu masuk dalam firman Allah taala wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin dan siapakah yang ahsanu dinan yang berbaik yang berbuat baik dalam agamanya yang perbaiki agamanya mimman aslam atau siapakah yang paling bagus agamanya dari orang-orang yang aslama wajhulillah mengikhlaskan menyerahkan wajahnya kepada Allah wa huwa muhsin yang pertama tadi ikhlas mengikhlaskan menyerahkan wajahnya kepada Allah amalannya kepada Allah wa huwa muhsin dan dia juga muhsin berbuat baik maksudnya apa muhsin mutaba'ah rasul ayat yang lain mengumpulkan dua syarat ini Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Naam, bala man aslama barang siapa yang aslama wajhahu lillah menyerahkan wajahnya kepada Allah wa huwa muhsin dan dia berbuat baik dalam amalan dia dengan mengikuti Rasul falahu ajruhu inda rabbih maka baginya pahala dia di sisi Rabbnya wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada ketakutan dia padanya dan dia tidak akan bersedih. Wa amman niyyah fahiya al-qasdu lil amal taqarruban ila Allah wa talaban al maradatihi wa thawabih. Adapun niat maknanya ialah al-qasdu lil amal. Qasdu lil amal, ya, berniat, ya, bermaksud, ya. bermaksud untuk beramal dalam rangka taqarruban mendekatkan diri kepada Allah dan juga dalam rangka mencari maradhat ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam rangka apa? menjadi pahala Allah taala. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian menjadi ridho Allah dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam niat ini niatul amal wa niatul makmulah. Ada dua niat, niat amal dan juga niat makmulah. Apa itu maksudnya? Kita akan sebutkan diterangkan oleh beliau. Amma niatul amal, niat amal ialah fala ila bi wala salat wala zakat, wala shaum wal hajj wa jami' ibadat illa qasdiha wa niyatiha. Tidak sah taharah, bersuci, wudu, tayamum, ya, taharah dan segala macamnya kita sebutkan tadi. Kemudian apa? Istinja dan yang lainnya tidak sah. Salat juga tidak sah. Zakat demikian, puasa, haji, semua ibadah kecuali dengan qasdiha niat kecuali dengan niat. Kecuali dengan niat. Niat ketika mau beramal. Niat untuk amal tersebut diniatkan untuk, untuk sholat, diniatkan untuk puasa, diniatkan untuk berwudu. Niat dalam hati. Fayanwi kal ibadah ma'mu'ayyan. Maka dia meniatkan ibadah tersebut ibadah-ibadah yang tertentu tadi. Ini namanya niat amal. Wa idza kanat ibadah tastawi al ajnasin wa anwa as-salah minha al-fard wan nafl al muayyan wa nafal mutlaq fal mutlaq minhu yakfi fi an yani as-salah wa amma al muayyan min fardin aw naflin muayyan kawitr atau ratibah fala budda ma'aniyatis shalah an yanwiya dzalikal muayyan wa hakadha baqiyatul ibadah. Adapun jika sebuah ibadah itu mengandung ya, jenis-jenis mengandung macam-macam seperti sholat misalnya. Sholat ini ada yang apa? Ada yang fardu, ada yang sunnah, tatawu, ya. ada yang wajib, ada yang apa? Sunnah. Ada yang nafal mutlak, ada yang nafal muayyan. Maksudnya apa nafal muayyan? sana suatu takhiyatul masjid. Ya. Kapan dilakukan? Ketika masuk masjid tertentu. Ada nafal mutlak, sholat dua rakaat mutlak. Kapanpun, tidak terikat dengan waktu. Sholat dua rakaat mutlak. Ya seperti ini apa? Sama-sama sholat, tapi beda-beda. Ada sholat wajib, sholat Jumat, sholat zuhur asar. Maka kata beliau, fal mutlak yang mutlak itu cukup dia meniatkan sholat. Dia mau sholat. Sholat itu. Sholat zuhur, yang mau niat sholat zuhur. Sholat asar, yang mau niat sholat asar. Adapun yang muayyan, min faradin atau nafal, yang tertentu, baik itu wajib, taib, wajib sini, dan juga nafal muayyan, seperti sholat witir, atau sholat ratibah, maka dia juga meniatkan sholat, juga meniatkan tilkas sholat, tilkul muayyan. Meniatkan sholat yang tertentu tadi. Dan demikian segala macam ibadah, puasa juga demikian. Puasa Ramadan, niatkan puasa Ramadan. Puasa sunnah Senin Kamis puasa Daud niatkan puasa Daud untuk membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain untuk membedakan antara yang sunnah dengan dengan yang wajib dengan apa bedanya dengan niat sama-sama amalannya sama sholatnya dua rakaat sama tapi yang bedakan apa niat wala buddha ayatun an yumayizal adah al ibadah ini juga penting harus juga dibedakan antara apa adat dengan ibadah adat dengan ibadah famasalan al iqtisal yaqa nadafatan aw tabarrujan. Mandi. Terkadang mandi itu tujuannya apa? Bersih. Bersih-bersih badan saja. Menyegarkan diri. Wa yaqa anil hadas akbar. Juga ada mandi yang apa tujuannya mengangkat hadas besar. Ketika dia apa? Keluar air mani. Wa an ghusl mayit juga ada mandi apa? Mandikan mayat. Jadi niatnya berbeda-beda. Sama-sama mandi tapi apa? Niatnya berbeda. Wal Jum'ah juga ada mandi Jum'at, harus diniatkan. Wa nahwiha qala buta an wa fihi raf'ul hadath aw dzalika al-ghusl mustahab. Maka harus dia diniatkan mengangkat hadat. Kalau tadi hadas besar ya, dengan mandi. Atau juga niat tadi ghusl mustahab, mungkin di sini dimaksud ghusl mayit. Adapun hadis orang yang memandikan mayit kemudian harus apa? Harus wudu, eh, tidak tidak sahih yukhrijul insan ad zakat. Sekarang masalah zakat. Seorang mengeluarkan dirham hartanya untuk zakat atau untuk kafarah atau untuk nadar atau sedekah mustahabbah atau hadiah ataukah hadiah. Sama-sama mengeluarkan uang, tapi niatnya berbeda-beda. Ada yang untuk zakat, untuk kafarah, kafarah sumpah atau kafarah tihar dengan macam-macamnya kafarah. Atau nadar atau sedekah yang mustahab, sedekah yang wajib, sedekah yang wajib apa? beri makan keluarga ya. atau hidayah fal ibrah maka tolak ukurnya ialah fi dzalika kullihi ala niyah, niatnya wa min hadza khiyal muamalat idza amala muamalatan zahiruha wa suratuha as-sihhah walakinahu yaksid biha tawassul ila muamalah ribawiyah seorang dia muamalah jual beli zahirnya muamalahnya apa sah muamalahnya benar sesuai dengan syariat. Tapi dia niatkan untuk apa? Untuk sampai kepada sesuatu yang haram, ribawi, riba, maka tidak boleh. Ayat yaqsid biha isqat wajib atau dia niatkan untuk menggugurkan sesuatu yang wajib. Atau tawassulan ila muharram atau dia sampai ke sesuatu yang haram. Fa innal ibrah bi niyatihi, maka ibrah ibrahnya dengan niat dia dan tujuan dia, maksud dia. La bi zahiri bukan dengan ya lafaz zahir yang dia ucapkan. Fa innamal a'mal binniyat. Wa dhalika bi an yadhumma ila ahadil 'iwadaini ma laysa bi maqsud aw yadhumma ila al-'aqd 'aqdan ghairu maqsud qala Syekhul Islam. Disebutkan ini kalam Syekhul Islam bisa dilihat dalam Qawaid An-Nuraniyah. Wa kadzalika syartullah fil raja'ah wa fil wasiyah an la yaqsid al-'abdu fihi ma al-madarrah. Juga ketika seorang rujuk, mentalak kemudian rujuk selama belum talak bain. Dia rujuknya itu apa? Dengan niat jangan apa? Kemudian membuat kejahatan, ya. membuat apa? bencana bagi istrinya. Wabil wasiat juga demikian, wasiat niatkan dengan baik. Jangan kemudian niat wasiat itu untuk menggugurkan ya bagian ahlu waris. Ya, hartanya diberikan kepada orang diwasiatkan semuanya misalnya. Tidak boleh itu ya. La wasiata apa? Tulut ya, dikatakan tidak boleh seorang itu berwasiat lebih daripada sulut. Itu pun dengan niat bukan untuk apa? Untuk memberikan mudarat bagi bagi siapapun. Kembalikan niatnya. Wa yadkhulu fi dzalika jami'ul wasail allati yatawassal biha ila maqasidiha. Fa inal wasail laha ahkamul maqasid. Masuk pada hal ini juga semua wasilah-wasilah perantara-perantara yang dengan perantara tersebut seorang akan sampai kepada maksud dia karena kaidah al-wasail laha ahkam fasid, Wasilah-wasilah itu, perantara-perantara itu, dia hukumnya seperti hukum tujuannya. kata al-fasidah. Kalau wasilahnya atau tujuannya baik, soleh, ya, maka wasilahnya juga boleh, ya, baik. Kalau tujuannya jelek, haram, maka wasilahnya juga haram. Ini dibahas dalam kitab ya, apa kawaid ya, kawaid usul seorang eh, kalau tujuan dia haram tidak boleh, maka bagaimanapun dia usahakan dengan perantara-perantara wasilah-wasilah maka itu haram. Maka itu haram. Kalau seorang ingin berbuat sesuatu yang menunaikan kewajiban, maka segala hal yang dia lakukan wasilah untuk sampai kepada untuk melakukan kewajiban yang harus dia tunaikan, maka wasilah tadi hukumnya juga wajib. Wasilah tadi hukumnya juga wajib. Seorang mau sholat Jumat, dia tidak memiliki pakaian maka dia harus membeli pakaian. Maka dia wajib beli pakaian untuk menutup aurat dia. Seorang misalnya ya, ingin apa? Berzina, naudzubillah. Kemudian dia tidak mampu berzina dulu, sebelum makan dulu supaya kuat dia berzina. Makan makan dia itu apa? Haram. Karena dia niatkan apa? Setelah itu untuk berzina. Ini wasilah laha ahkamul maqasid. Wallahu ya'lamul muslih minal mufsid. Wa amma niyatul ma'mulin dah Adapun eh, niat yang pertama niat amal. Niat yang kedua niat ma'mulillah. Akan disebutkan maksudnya ya ni niat lillah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasannya mungkin akan kita akhirkan. Wallahu taala alam. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka